Allah Subhanahu Wa Taala Dan dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala khususnya bagi kedua orang tua kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita semua dan kita khususnya diri kita sendiri. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, ini mulai hari ini dengan keadaan yang seperti ini sudah kita pakai. Jadi atapnya sudah ada walaupun masih seperti itu ya. Insyaallah nanti malam nisfu Sa'ban kita akan sholat nisfu Sa'ban di sini Sebagaimana dulu peletakan batu pertama di malam nisfu Syaban, nanti insya Allah bangunan ini akan saya resmikan siap pakai di malam nisfu Syaban gitu ya. Dengan segala kondisinya meskipun finishingnya belum selesai gitu. Nah, karena ini di bulan Rajab, saya ingin melanjutkan kajian tentang Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum itu, tolong akhina Halim Asum, pegang mic-nya dulu. Tadi syair yang Masabihuna fiddayaji Wujuhur Lil kiram Coba dibacakan Sedikit-sedikit diterjemahkan Kira-kira mau dengar atau enggak mau dengar InsyaAllah Masabihuna faqabihuna fid dayaji wujuhur rijalil kirami. Ini syair yang nyusun Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kata beliau, lentera-lentera yang menerangi kami, lentera-lentera yang menerangi kami fid dayaji dalam kegelapan yang sangat pekat wujuhur rijalil kirami wajahnya manusia-manusia yang mulia. Jadi buat orang-orang soleh, buat para wa solehin yang menjadi lentera, yang menjadi nur, yang menjadi cahaya, yang menerangi mereka semua dalam kegelapan yang sangat pekat adalah kalau mereka bisa menatap wajah orang-orang yang soleh. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bumi kita ini satu demi satu orang-orang yang soleh dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih pernah berkumpul dengan orang-orang yang soleh di masa yang lampau dengan mengenangnya, memandang wajahnya di masa lampau, kemudian kita hadirkan saat ini, itu menjadi penerang hati kita di saat gelap, menjadi pelipur kita di saat lara, dan menjadi pemberi semangat kita di saat kita udah hampir putus asa. Mengenang wajah mereka semua, kenapa? Karena dalam wajah mereka ada nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di wajah mereka ada cahayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tuba man ra'ani aw ra'a man ra'ani." Rasul menyatakan sungguh beruntung orang yang melihat aku atau orang yang pernah melihat orang yang melihat aku. Barang siapa melihat Nabi Muhammad SAW beruntung dia. Bagaimana tidak beruntung? Karena wajah yang mulia tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajah yang paling ganteng, wajah yang paling menyenangkan, Wajah yang paling menenteramkan, wajah yang paling menyejukkan, wajah yang paling dirindu, wajah yang paling membuat seorang itu sako karena mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memandang wajah Nabi Muhammad SAW fi mir'atah rasul kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi aku pengen melihat Allah Subhanahu wa taala lewat cerminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wajah yang satu ini, wajah yang mulia ini, satu-satunya wajah di alam semesta yang telah bertatapan dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada wajah yang diizinkan melihat Allah. Tidak ada wajah yang diizinkan bertemu dengan zat Allah di dunia ini dengan jasadnya dan ruhnya. Kecuali hanya wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman wajahnya Rasulullah yang lain gak boleh. Nabi Musa alaihissalam nanti fil akhirah, nanti di akhirat. Nabi Nuh nanti di akhirat. Nabi Ibrahim nanti di akhirat. Nabi Isa nanti di akhirat. Nabi Adam nanti di akhirat. Yakni fil jannah nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi baginda Muhammad SAW yang sangat rindu kepada Allah. Yang selalu merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditawarkan rasa rindu itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang tidak mungkin dialami oleh siapapun makhluk Allah. Walal malaika al-mugarrabun. Meskipun malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat Jibril alaihissalam sekalipun belum pernah menatap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang nanya, Habib dari mana tahu malaikat Jibril itu belum pernah belum pernah menatap Allah Subhanahu wa taala. Lihat di malam Mi'raj. Di malam Mi'raj itu malaikat Jibril berkata kepada Rasul SAW, "Cukup aku sampai di sini, cukup aku sampai di sini. Seandainya aku maju satu ukuran yang paling kecil yang ada di alam semesta ini, maju sedikit saja, maka tubuhku akan terbakar." tubuhku akan terbakar. Tidak bisa. Mencapai maqamul a'la Sidratul Muntaha, puncak kedekatan dengan Allah Ta'ala, qaba qausain atau adna, kedekatan yang bukan dengan jarak, kedekatan bukan kedekatan seperti antara manusia dengan manusia, kedekatan yang hanya dipahami oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kedekatan yang suci dari segala bentuk penyerupaan dengan makhluk, kedekatan dalam pemahaman qaba qausain atau adna yang hanya dipahami oleh orang-orang yang diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan suci dari segala bentuk kemusyrikan. Dekatnya luar biasa. Wajah yang mulia ini memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala maha suci Allah dari menyerupai makhluknya. Kemudian wajah yang mulia ini turun ke bumi. Turun ke bumi dilihat oleh para sahabat yang cinta. Sehingga para sahabat yang rindu Allah Ta'ala mendapatkan kepuasan dengan memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa wasallam sehingga tadi dikatakan dalam Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-akwan Mala al-akwan Habibi Muhammad Muhammad Muhammad, Khairul Mursalin, Nurul Mustafa Cahayanya Rasulullah SAW Cahaya yang ada di wajah Rasulullah SAW ini ditularkan oleh Rasul kepada para sahabat Para sahabat kemudian menularkan cahaya ini kepada para tabi'in. Para tabi'in kemudian menularkan cahaya ini kepada para tabi tabi'in. Para tabi tabi'in menularkan cahaya ini kepada penerusnya ila yaumina sampai hari ini orang-orang yang pernah menatap orang-orang soleh terdahulu pada hakikatnya yang ditatap bukanlah wajah orang soleh itu tetapi nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa Malak Lakwan karena itu di akhir tadi dikatakan arsil solati coba dilanjutkan tuh sairnya. Nurul Mustafa tadi. يا خير مؤتي يا خير مؤتي أوصل صلاتي يا خير مؤتي أوصل صلاتي للسر للسر ذاتي نور الكونين حبيبي محمد محمد محمد خير المرسلين dikatakan oleh pengarang syair Nurul Mustafa hari ini memang saya tidak tidak mengatur akhina limaksum dan kawan-kawan saya bebaskan mau bawa qasidah apapun itu ya yang yang ada apa awalnya apa akhirnya apa saya bebaskan kemudian dibawakan qasidah Nurul Mustafa ini yang nyambung dengan dengan masabihuna fiddayaji wujuhur rijalil kirami yang nyambung dengan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di situ, ya khairu mu'ti, wahai Allah yang Maha memberi, sebaik-baik zat yang Maha memberi. Tolong sampaikan salamku ini kepada nur, kepada cahaya yang menjadi sirri dzati rahasia keberadaanku, rahasia wujudku, rahasia hakikatku. Kita semua ini hakikatnya dari siapa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah ketahuilah bahwasanya dalam diri kalian sejatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan seperti itu? Nurul Mustafa mal alaqwan, di manapun di situ ada cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasul menyatakan khalaqallahu qabla asya' nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahaya Nabi Muhammad SAW dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dari hadari cahaya inilah kemudian diciptakan seluruh makhluk, manusia, malaikat, jin semuanya diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam diri kita ini pada hakikatnya ada nur Nabi Muhammad SAW. Hanya saja nur ini kadang kita redupkan, kadang kita terangkan. Ya, biar kita ini hidup, ya kita cari, cari lentera. Ibaratnya begini, kalau ada orang itu mau mau menghidupkan kompor, gasnya ada, kompornya ada. Kira-kira bisa nyala enggak? Enggak bisa nyala. Butuh apa? Butuh per, percikan api. Butuh percikan? Percikan api. Butuh koreknya itu, apinya dibutuhkan. Lah api yang bisa membuat nyala-nyala dalam hati kita adalah para aulia wasolehin. Mereka itu lentera-lentera yang menerangi sehingga dikatakan di situ kalau sudah ada lentera-lentera tersebut wajah orang-orang yang soleh. Lanjutkan syairnya. Masabihuna fid dayaji wujuh kirami ghanina biha an siraji an siraji Ida hatta jaysud Ida. hatta jaysud Dikatakan oleh Habib Ali al habji ghanina biha an siraji kalau sudah punya wajah orang-orang soleh, gak butuh cahaya yang lain. Gak butuh cahaya-cahaya yang lain, gak butuh sama sekali. Sudah cukup dengan cahaya wajah orang-orang yang yang soleh. Ketika pasukan-pasukan kegelapan datang menghadang kita, datang mengilingi kita, datang menyerang kita, asal kita punya wajah orang yang soleh, beres. Ketenangan akan ada dalam diri kita, kemenangan akan ada dalam diri kita, petunjuk akan menyertai kita, perlindungan Allah akan bersama kita. Syaratnya satu, asal kita punya wajah orang-orang yang soleh. Nah kira-kira kalau paham terjemahan seperti itu, sebetulnya dengar kosidah itu enak atau enggak enak? Enak. Yang jadi masalah paham atau enggak paham? Enggak paham. Makanya kumpul sama orang-orang yang paham. Kalau saya enggak paham, cuma ngerti terjemahannya tok. Eh, baru baru tahu terjemahannya aja seperti ini. Lah kira-kira yang paham betul seperti apa? Yang kira-kira paham betul seperti seperti apa? Lanjutkan. Malam ini kita panjang dikit boleh ya? Boleh ya. Khusus. Fayatul ma bintunaji Habibi وغاية مرامي وأشكو إليه احتياجي وحبي وشدة غرامي Cukup. Ini mabuk ini. Ini buat kita mabuk ini. Ini syair ini dikatakan oleh Habibuna Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bila mengatakan, "Fayatul mabit tunaji." Sepanjang malam aku tidak tidur. "Fayatul mabit tunaji." Sepanjang malam aku tidak tidur naji, aku berdialog dengan penuh cinta. Ngobrol dengan penuh kemesraan. Pernah kita malam ngobrol dengan penuh kemesraan? Pernah. Oh, itu pernah ibu-ibu di atas. Ini sepanjang malam ngobrol dengan penuh kemesraan, dengan penuh cinta. Dengan siapa? Kepada siapa dia diajak ngobrol? Habibi wa ghaya marami. Kekasihku. Aku ngajak ngobrol kekasihku. Aku ngajak ngobrol manusia yang menjadi puncak tujuanku. Siapakah itu? Fa inni wa ashku ilaihi ihtiyaji wa hubbi wa siddah gharami. Aku sampaikan kepadanya, aku keluhkan kepadanya. Jadi kalau sama kekasih itu ngeluh boleh. Kalau sama orang lain jangan ngeluh. Sama kekasih itu ya buka-bukaan, blak-blakan. Kalau bahasa orang sekarang, yang kangen loh yang. Bener yang nggak bisa tidur loh. Bener nggak bisa tidur. Betul begitu apa Pak? Ya kalau orang kangen ya ngomong tuh ya. Orang kang orang kangen itu ngomong. Ngomong bagaimana? Ya ngomong kangen. Sungguh aku kangen para aulia wa itu mereka menceritakan. Kangen-kangennya itu diceritakan. Sungguh aku dalam keadaan cinta yang teramat sangat. Cinta yang sangat besar. Cinta yang sangat agung. Cinta yang sangat me menggedor jiwa. Cinta yang tidak tidak bisa di, digambarkan dengan kata kata syiddah gharami. Orang yang gandrung gila. Tergila-gila kepada kekasihnya. Itu kira-kira gambarannya seperti apa ya? Jenengan pernah jatuh cinta? Sampai tergila-gila? Lah repot kalau ngomongkan cinta sama orang yang nggak pernah jatuh cinta sampai tergila-gila tuh ya repot. Seperti ngomongkan ngomong mohon maaf, seperti ngomongkan nikmatnya manten jadi temanten di malam pertama gitu ya kepada anak umur 7 tahun belas yang nggak mudeng gitu ya. Jenengan sudah pernah jatuh cinta? Sampai tergila-gila? Oh iya, ibu-ibu. Orang yang kalau udah cinta tergila-gila kepada kekasihnya, sampai tergila-gila pada kekasihnya. Itu mau tidur tuh ya males. Pengennya ya ngobrol sama yang dicintai, pengennya bisa bisa menyentuh yang dicintai, pengennya bisa menyampaikan semua kepada yang di, dicintai. Lah Habibuna Ali bin Muhammad Habsi ini kekasihnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan matu ya bayatul bituma bitunaji. Sungguh sepanjang malam aku nggak tidur. Aku panggil, aku ajak ngobrol. Siapa? Habibi wa ghayah marami. Kekasihku yang menjadi puncak tujuanku yang ter tertinggi. Wa ashku ilaih. Dan aku aku keluhkan kepadanya. Ihtiyaji. Bagaimana aku butuh kepada dirinya. Oh namanya kekasih kok nggak butuh sama kekasihnya. Dia oh, namanya ya, cintanya rada aneh. Aku tidak membutuhkan dirimu. Ya enggak. Orang jatuh cinta itu menghamba. Jatuh cinta itu menjadi budak. Jatuh cinta itu betul-betul Pengen nyenangkan kekasihnya. Apapun akan dia lakukan, yang penting kekasihnya senang. Itu hatiannya kebutuhannya di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW itu derajat ubudiyah yang tertinggi, derajat abad, puncak kehambaan yang tertinggi. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ila akhir." Ila akhirih. Subhanallah di asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka orang yang udah betul-betul bisa menghamba kepada Allah dengan sebenar-benar penghambaan, pasti cintanya kepada Allah mutlak tertinggi. Gak mungkin tidak. Oh judulnya orang jatuh cinta itu pasti jadi budak kekasihnya. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak jatuh cinta sama ibu-ibu atau takut? Antara takut sama jatuh cinta itu beda tuh ya. Kalau takut tuh ada ada rasa nggak rela gitu kan takut ya. Tapi kalau jatuh cinta itu tidak ada rasa berat, semuanya enteng, ya. semuanya ri, ringan. Pengen nyenangkan. Dan dikatakan wasidah gharami. Di, dialogkan ini aku nih mabuk, kebayang gitu. Gak bisa nahan, pengen ketemu, pengen duduk bareng, pengen ngobrol, pengen gak bisa selama-lamanya. Ini kok ngeliatin saya, so kenapa ini? Saya cuma nerjemahkan gitu loh. Nerjemahkan tuh yang semangat. Masa nerjemahkan dan cinta yang menggebu-gebu. yang enggak enggak enak gitu didengarnya. Ya, harus di, diterjemahkan dengan penuh ra, penuh rasa. Wah, ini Ali Maksum suaranya enak. Jadi bisa membuat membangkitkan apa gelora cinta yang ada dalam hati saya. Wa inni lillahi الله الله مدال الوقت شهري وعامي الله terus ليالي بها كل حاجي قضينا وزالت سقامي Ali Maksum ini yang di akhir tadi niru lagunya belum pas. Perlu belajar lagi nanti apa namanya? Malam malam Isra Mi'raj dua minggu lagi di sini bawakan ini. Belajar sama satu pakar nanti saya tahu saya suruh datang ke sana belajar sampai pinter gitu ya. Eh, ini terakhirnya falas. Enggak oh, ya <laughs> ketemu lagunya dia. Dia tahu cuma depannya tahu. Begitu sampai tiga bait syair kemudian hilang nih lagunya ya. Saya betulnya tahu lagunya cuman suasana jelek. <laughs> Nanti kalau saya di sini kan Ali Maksum kalah nanti. ini. Eli. Dikit. Bacakan dikit saya terjemahkannya. Baca saja, baca. Wa inni wa inni liluqyah raji. Baca biasa. Madal waktu syahri wa ami. Ya. Sungguh. Sungguh pakai kata-kata sungguh, bukan aku pengen ketemu dia. Oh, pecinta kok aku pengen ketemu palsu itu. Pecinta tenan, jam tenang. Itu pecinta. Sungguh, sungguh. Itu namanya pecin, pecinta. Aku pengen ketemu. Ah. Palsu. Loh ini penyair nih Habib habis ini ngutarakan isi hatinya nih. Ini kita kalau nyambung saja kon, kon apa namanya connect dikit naik loh kita makomnya. Uh, naik. Naik. Kita kalau mau nyamakan frekuensi dikit walaupun kita bukan golongannya, mantasyabbaha tasyabbaha komin fawamin minhum. Siapa menyerupai satu kaum akan masuk dalam kelompoknya. Ya udah kita pura-pura niru Habib Ali nyintai Rasulullah, jane ya hurung gitu loh ya. Kita akan katut eh gitu naik gitu. Enteng nih jadinya badan. Wa inni lilqiyah raji. Sungguh aku sangat berharap bisa ketemu dengan beliau. Baik itu sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan, pokoknya setiap saat pengen ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita kan semoga nanti di hari kiamat ketemu Rasulullah. Ah, palsu ini. Ketemu Rasul itu tiap detik. Makanya Habib Ali mengatakan, ya beliau mengatakan, daim khayaluh ma'i fi mak'adi wal masir. Daim khayaluh ma'i. Selalu bayangan Rasul itu ada dalam benakku. Baik aku dalam keadaan duduk maupun aku berjalan. Selalu kelihatan Nabi Muhammad SAW. Orang yang jatuh cinta ya begitu. Dimanapun berada yang kelihatan kekasihnya. Itu ibaratnya begini. Noleh kanan kelihatan dia. Noleh kiri kelihatan dia. Lihat depan, kelihatan dia. Lihat bawah, kelihatan dia. Noleh belakang, kelihatan dia. Merem, kelihatan. Melek, ya kelihatan. Lah orang begitu, lihat kekasihnya terus gak ketemu. Kira-kira stres atau gak stres? Stres, kata Habib Hussein. stres gitu ya. Stresnya luar biasa. Sudah goromi ini. Ketoan terus, ketoan yang motor. Di meripat, ini kelihatan. Di mata kelihatan. Tapi mau ketemu kok gak bisa, mau ketemu gak bisa. Kan stres gitu. Makanya berharap kapan bisa ketemu, kapan bisa ketemu. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sabzi dalam riwayat yang sahih dari para awliya ussolihin, beliau telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam usia 19 tahun. Usia 19 tahun itu ditemui oleh Nabi Muhammad SAW ketika ziarah kepada Rasulullah SAW. Lawang ziarahnya tenanan penuh cinta ya kanjeng Nabi nemoni. Kalau kita ini pokoknya ditemoni tapi nggak ketuaan kita gitu aja ya. Insya Allah ditemoni, maksudnya nggak ditemoni. Oh, kita ini tidak ketang berapa persen itu kan ya rasa cinta ah, ada ditemoni oleh Nabi. Cuman kita enggak kelihatan. Soalnya cintanya cuman berapa persen. Begitu ya wajar. Dapatnya ya berapa persen. Kama nu, tudan. Sebagaimana engkau berbuat engkau akan dibalas. Dan kalau cintanya begitu ya dapatnya segi segitu ya wajar tuh ya. Wajar-wajar saja. Sampai di sini jelas? Ini kok diterangkan terus sampai subuh. Ya, tapi menceritakan syair-syair begini tuh enak gitu ya. Membuat kita jadi kayak pindah ke dunia lain, masuk ke alam yang yang lain. Kebetulan ini kosid, salah satu kosidah favorit saya ini. Saya kalau dibacakan ingat di masa-masa ketika saya itu duduk bersama Habib Anis itu ya, duduk langsung ingat semua. Ini biasa di Ramadan tuh kalau habis taraweh, ini kosidah ini suka di dibacakan. Ada kenikmatan tersendiri, dengernya aja nek nikmat. Ingat suasana roh Ramadan, kemudian tercium aroma garu seperti apa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pengen tahu kira-kira kelanjutan tentang bagaimana cinta dan lain sebagainya, hadir terus di Masjid Ar-Raudhah. Ya, insyaallah saya akan bahas sedikit demi se sedikit. Karena jalan menuju Allah itu hanya satu yang paling bagus, yang paling hebat yang sudah dipilih Ibnu Al-Habsyi, yaitu jalan mahabbah, jalan cinta. Tariqul mahabbah. Makanya Al-Qur'an diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah tunjukkan cintanya. Sehingga pernah seorang sufi malam itu sholat malam. Malam sholat malam. Ketika selesai sholat malam ditunjukkan sama Allah karunia yang Allah berikan pada orang-orang yang sholat malam. Senang nih sufi ini. Masya Allah. Luar biasa karunianya. Kemudian besoknya sufi ini sholat malam. Selesai sholat malam ditunjukkan oleh Allah karunia yang Allah berikan pada orang-orang yang tidur ngorok. Yang tidur ngorok, yang tidur nggak bangun malam, nggak tahajud, itu dapat karunia yang luar luar biasa. Sufi ini pun bingung. Nah, ini, ini kabar gembira buat kita semua ini. Ya, orang-orang malas seperti kita ini dapat bagian besar ternyata. Sufi ini bingung. Bingungnya bagaimana? Kalau yang berdiri sholat malam dapat karunia besar itu ya pantas. Nah, tidur ngorok bangun saja waktu subuh tok bangunnya. Kok bisa dapat karunia yang luar biasa dari mana? Nanya sama Allah Taala. Maka dijawab, yang pertama itu bangun karena takut kepadaku. Maka aku beri. Lah yang kedua itu tidur karena yakin punya Tuhan Maha Pengasih, punya Tuhan Maha Penyayang, punya Tuhan Maha Memberi. Tidurnya begitu ya. Maka diberi sama Allah dengan fadlnya, kemurahannya lebih banyak daripada yang bangun. Jangan pilih yang mana? Lah biar bagus dia bangun tapi dengan harapan yang luar biasa kan begitu. Soalnya tidur sama berharap Begitu tuh angel lo ya. Kita selama ini tidur kan asal tidur, gitu kan? Enggak toh? Enggak ada tidur. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha memberi Engkau Maha Mengasihi. Ya Allah, tidur ada begitu? Enggak ada, paling ya tidur. Itu derajat tidur dengan cara begitu memang angel, memang su susah, enggak enggak enggak gampang. Tidur dengan hati yang penuh cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Lah karena yang yang kedua kita kangelan, yang rada gampang yang pura-pura bangun tadi itu loh ya. Udah bangun tapi dengan hati yang penuh ha, penuh harap. Nah, ini kalau nanti ngikuti majelis ini apa namanya tiap Jumat gitu ya, Insya Allah akan dapat ya selentingan-selentingan begini. Lumayanlah. Apa yang pernah saya dengar, apa yang pernah saya lihat itu bisa bisa muncul lagi yang udah lama hilang itu bisa mun, muncul kembali. Penutup. Ibu-ibu nanya di atas masih kesumbuan atau sudah cukup? Cukup ya? Kosidahnya belum selesai. Sama Abu Hussein dilanjutkan. Lanjutkan. Tanggung. Layali biha kulli hajin. Nah, terus qadaina wazalat saqami. Nah, jadi malam-malam itu kita lewati, hari-hari kita lewati, maka penyakit saya pun hilang, sakitnya hilang karena karena hari-hari dilalui dengan merindukan kekasih. Hari-hari dilalui dengan mengharapkan bertemu dengan dengan kekasih. Dengan apa otomatis? Dengan ibadah, dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan sholawat. Itu malam-malamnya. Ya penyakitnya hilang. Penyakitnya hi hilang. Lanjutkan. Ra'allahu Aisyat Tanaji ma'anurina fid Allah Semoga Allah menjaga. Semoga Allah menjaga Waktu-waktu yang kami gunakan untuk berdialog dengan penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, yaitu cahaya kami apa tadi Ali? Minurina nurina Cahaya kami yang menerangi kami di dalam kegelapan. Lanjutkan. Bilailin madha ghairu daji lil aini sami. Malam itu sebetulnya kan gelap. Malam itu sebetulnya gelap. Lah karena ini udah malamnya dilewati bersama Rasulullah SAW, nggak ada kegelapan lagi. Tidak ada kegelapan lagi. Beda dengan kita, terang benderang jadinya gelap. Maksudnya dalam terang pun sumpek gitu ya. Dalam terang pun sumpek. Lah orang-orang soleh ini nggak ada lampu tapi terang gitu, padang. Karena ada cahaya di dalam hati, ada nur dalam ha? hatinya yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصل على خير ناجي وننجو به في القيام ya ini limpahkanlah ya Allah salawat kepada manusia yang terbaik di dalam bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala eh, dan mengharapkan semoga dengan salawat tadi nanti di hari kiamat dapat syafaat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terjemahan bebas kurang lebih seperti itu. Cukup jelas semuanya? Jelas. Pengumuman dari saya. Yang ngaku cinta sama majelis Ar-Raudhah, ngaku cinta. Kecuali kalau berhalangan ya. Yang ngaku cinta tanggal 15 Mei, tanggal 15 Mei hari Jum Jumat, maka usahakan untuk datang ke sini. Usahakan untuk datang ke ke sini karena itu bertepatan dengan malam Isra dan Mi'raj, maka akan kita jadikan malam peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus peluncuran buku berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Rahasia keagungan Isra dan Mi'raj yang belum saya tulis, besok harus masuk percetakan. Peripun Covernya sudah, isinya be? belum. Besok harus masuk percetakan. Semoga nanti malam gitu saya dikasih kekuatan bisa nu nulis. Nah kalau besok gak bisa masuk gimana, Beb? Ya masukkan Senin. Nah kalau Senin kira-kira bisa jadi tidak? Ya kita paksa percetakannya untuk ja jadi. Kalau nggak bisa bagaimana? Gitu aja kok repot. Gak usah dipikir, katanya Bibusin apa muh mikri gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan yang yang tidak harus dipikir. Nah, nanti itu malam Isra Mi'raj pas Jumat malam Sab, Sabtu niatkan sekalian peringatan Isra Mi'raj. Biasanya saya buatkan di apa hari Minggu di Masjid Agung ya. Nah, sekarang kita kan udah ada tempat ini kita makmurkan. Tempat ini kita mak makmurkan semaksimal Mungkin ya. Insya Allah dua minggu lagi sudah ada perubahan yang yang signifikan. Alhamdulillah di pojok sana itu tempat wuduknya sudah jadi 80%. Sudah bisa dipakai. Kemudian toiletnya juga bisa dipakai untuk pria. Dua minggu lagi harapan saya insya Allah untuk ibu-ibu yang di atas juga sudah ya, sudah jadi. Sehingga kalau toilet tempat wuduk sudah jadi, maka untuk sholat itu juga eh, enak. Nanti di sini akan kita pakai sholat lima waktu berjamaah gitu ya. Insya Allah. Cukup jelas semuanya? hari Jumat 15 Mei. Nah, kemudian yang terakhir, kebetulan di bulan Rajab ini banyak dari kerabat saya, ya, kerabat saya yang meninggal dunia, termasuk almarhum mertua saya, putra Habib Anis, Habib Ali itu juga meninggal di bulan Rajab tanggal 4 Rajab. Kemudian ibunda dari Habib Husin Anis itu meninggal pada tanggal 17 Rajab, ya, di bulan Rajab. Kemudian kemarin ada Asyarifah Suud atau yang dikenal dengan Ibu OT. Beliau adalah salah satu wanita yang pernah dinikah oleh Habib Alwi. Beliau juga meninggal pada tanggal 1 Rojab. Kemudian istri daripada Pak Lek saya juga meninggal pada tanggal 17 Rojab. Kemudian baru saja hari ini eh, adik dari mertua saya atau adik dari Habib Husin Anis yaitu Habib Alwi siang tadi sebelum duhur juga meninggal dunia di bulan Rojab ini. Eh, dan sahabat saya Mas Agus itu salah satu sahabat terbaik saya. Tadi pagi juga kakaknya meninggal dunia. Ya, semoga uh, kita mau niatkan ya, kita bacakan Fatihah dan kita sertakan pahala semua amal ini untuk beliau-beliau yang akan saya sebutkan.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 kami lakukan di hari ini dan ampunilah dosa-dosa kami semua ya arhamar rahimin. Ya Rabbi khususnya amal soleh di malam hari ini pembacaan Maulid Simtuduror, majlis ilmu wa ta'lim, zikir yang kami baca, solawat, tasbih, tahmid, tahlil, kiraatul Quran, suratul Fatihah, ikhlas wal mu'idatain dan kalimat-kalimat zikir yang dibaca oleh saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, terimalah semua ya Rabb amal soleh tersebut dan sampaikan pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, luhur beliau, para ambi al-mursalin, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada istri-istri beliau, kepada anak keturunan beliau, kepada para aulia wassalihin ya arhamar rahimin, kepada saudara-saudara kami yang telah meninggal dunia yang biasa kami sebutkan namanya dalam doa-doa kami ya arhamar rahimin, khususnya ya Rabbi sampaikan pahalanya kepada Al-Habib Alwi bin, bin Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi dan kepada Syarifah Suud binti Abu Bakar Abdullah Az-Zagaf dan kepada Syarifah Muznah binti Tahir Al-Idrus dan kepada uh, Ammi Ali bin Muhammad Anis Al-Habsyi wa walid Husain Irfan wa Habashifah Abdul Taha bin Az-Zagaf wa Syarifah Suud binti Abdullah bin Salim Az-Zagaf ثم إلى روح الحبيب الشيخ بن محمد بن Eh, Al-Udrus wa akhi Abdurrahman thumma ila Ruh jadi Ahmad Abdurrahman Idrus jadi Abdurrahman bin Zainal jadi Alim Habs jadi TV Wiji Zarul Talha thumma ila Ruh Ibu Aminah Pamiarsih binti Sumorjo thumma ila Ruh eh, Al-Akh Muhammad Rafiq Budiono bin Haji Ismagun dan kepada roh-roh saudara-saudara kita yang meninggal dunia di bulan Rajab ini khususnya dan seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia khususnya yang yang dimakamkan di TPS Tinglumprit Bekonang, di Ma'la Baki, Zambal Fadabdar. Semoga Allah taala men menyampaikan pahalanya kepada mereka semua dan menjadikan amal soleh ini sebagai penghibur mereka di alam kubur sana, menjadikan amal soleh ini sebagai penyebab datangnya rahmat kepada mereka semua di alam kubur sana. Semoga berkat semua ini Allah menjadikan kubur mereka beliau-beliau sebagai taman-taman surga, meletakkan di kubur mereka kenikmatan-kenikmatan surgawi, menempatkan roh mereka semua bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin dan semoga Allah taala menjadikan mereka semua dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita semua diberi keberkahan dari pertemuan ini, dipanjangkan usia kita dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan dan keridhaan, dimudahkan semua urusan kita dunia maupun akhirah dan semoga kerabat-kerabat kita yang telah meninggal dunia yang belum kita sebutkan masuk dalam daftar orang-orang mendapatkan bagian terbanyak di malam hari ini dan semoga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Ibu Ibu Pari Brahmantyo dan juga untuk Saudari Destiani dan juga untuk Bu Tati dan juga untuk Ibu Siti Fadilatul Khairat, kemudian untuk Bu Bapak Tulus uh, dan juga untuk Bapak Wardoyo Karanganyar dan siapapun yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah taala dari segala macam penyakitnya, diberi kesehatan yang tidak datang penyakit setelah itu dan khususnya bagi mereka yang sedang sedang ujian dari anak-anak kita mendapatkan nilai yang baik yang memuaskan yang bisa memberikan kelulusan dan semoga yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah taala walatul afiyah dan terkhusus bagi orang-orang yang mencintai saya membela perjuangan saya yang membantu memperjuangkan Masjid Ar-Raudhah ini bersama saya dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hatinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang terbesar dari sisinya. Memberikan keridhaan yang memberikan surganya. Memberikan kenikmatan dunia dan akhir kepada mereka semua.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 untuk hadir di di sini. Ya, kebetulan di bulan ini juga eh, adik perempuan saya mendapatkan keberkahan dari Allah taala insyaallah mendapatkan anak laki-laki yang akan yang diberi nama Alwi kepada Ibu Sen diminta untuk meresmikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan keponakan dari Habib Novel yaitu anak dari Ibu Suraya yang diberi nama Alwi bin Asadullah bin Alwi Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan anak ini sampai dewasa dalam keadaan selamat dan afiah, menjadikan anak ini anak yang soleh yang taat kepada Allah, yang cinta kepada Nabi dan sunnahnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang kehidupannya bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa dan menjadikan anak ini seperti Habib Muhammad Asadullah yaitu seorang yang cinta dan dicintai oleh Al-Qur'an.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 saat ini banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi di dunia ini ya. Jadi ya arhamar rahimin itu akan kita pakai untuk nutup majelis. Isinya pun itu doa untuk cari ilmu itu. Ya, ya Rabbana ya Wadud nas'alak fakal quyud wa naila kullil qusud waghfir lana ajmain ya Rabbi ya zal ata nas'alak kashfal ghita ونيل كل ومحو كل الخطاء وكن لنا يا معين kan ada nah fi bahril hakil yakin tadi naum fi bahril yakin. Ada tentang ilmu, ada hajat, ada semua sudah tercakup dalam doa ter tersebut. Lengkap itu. Insyaallah kita tambahkan mulai Jumat yang akan datang. Ini saya kasih lembarannya ya insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf uh, dan terima kasih atas semua yang sudah datang di sini maupun yang menonton ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.